Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-salisatu wa salatun. Arabiyah. Wal maqalatu ar-rabi'atu wa salasun. E maqalah kang kaping papat wa salasun lan dalem. Iku ngene. Kala dawuh sapa Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas sing Ibnu Abbas fi mau dalam panggonan bapak kesempatan akhara kang liya. Dawai azuhdu salah satu ahrufin. Azuhdu zuhdu zuhud itu salah satu ahrufin itu terdiri sama tolong huruf. Siji azayu yaitu za. Manane utawi za iku tarkuzi nanti. Manane syarat itu meninggal pepaes Kira-kira wujud engkek itu. Walha'u ulanha. Mana walha'u teha iku tarkul hawa, iku ninggal hawa nafsu eh mahbubatun nafs batun nafsi tegese kesenangan kesenangan nafsu Wadalu landal eh wadalu tegal ku taruh dunia mana nih ninggal dunia. Ninggal dunia termasuk dunia min sana il khalqi iku jom puja makhluk. Itu termasuk ciri khas juga itu orang yang menyepelekan ya. pujiannya makhluk. Wa minat tanah umilan ninggal songkok kenikmatan, seseneng-seseneng wa ilan tawasuk gawe jembar maknane gawe sering gitu man. Wong gawe sering bervariasi film akili ing dalam biro-biro makanan wal masyari bilam biro minuman wal malah bisilam biro pakaian wal masa kini biro-biro tempat. Wal makola al khomisa wa salasun te makola kang kaping 5 lan 30 35 An Hamid Al-Laqaf sanggeng Imam Hamid Al-Laqaf rahimahullah. Anau saat temen Imam Hamid ku ata teko ubi Imam Hamid sapa rajulun wong lanang. Faqala mengko matur sapa Imam Hamid ini Ausi kula aturi paring wasiat panjenengan nih insun Eh bima tegese kelan perkara yang fauni kan manfaate apa maning ingsun fitine ing dalam babakan agama. Fakola mengkodawo sopo Hamid Allah kok. Ij'al Ij'al siro sira lidinika kedua agama siro. Sarate agama aku kue gawe hilafan eng tutup, eng pelindung. mana maknane sampel atau pelindung atau nopo mawon yang jadi pelindung jenenge hilaf karo bahasa Arab. Ka khilafis suhufi kaya dene pelindung to samae utawa Covere kau napane musaf maupun nanti yang mereka apa sama sama sama jago koyo nyamak nopo kulit itu e. nopo cover sama agak bosojo Jawa uap sampul sampul lah plastik e, berarti eh. sama aja terus angel mau ngaku Jawa buku ini wonten apa nih covernya bercover tuh tak dikei sama mana plastik gitu disampuli Aku ora tau mikir, wong sing kiai sing wis mikir. Mikir mak spontan. Wa wa te khilaf ku ma perkara. Pokoke maknane khilaf ngeten. Wa wa te khilaf ku ma perkara. Ya suru kang iso jaga koma gu ing din anit danasi saking kekotoran. Pokoke maknane sampul, maknane cover atau apa saja. Itu maknane ya suluhu anit danasi, sesuatu yang bisa menjaga dari kotor. Kila dendawana lagu maring Syekh Hamid. Apa dawuh ma kila fitini? Ma iku tayo apa kila fitini utawi sampuli agama. Dawe ngeten. Ini di Purwoco. Ini dawe Senawawi, dawe Sarek. Fasyariatu mongkote syariat min haitsu innaha saking sisi saat temene syariat uta iku kudu To ati apa syariat. Itu sama dengan arane apa syariat darani dinan yang pelaturan ing konon, ing undang-undang. Dinu aja maknane bahasa Arab itu buatan kok agama buatan. Dinu maknane nopo? Undang-undang, tapi nopo? Aturan. Karena syariat itu sesuatu yang harus dituruti, maka syariat itu bernama adil, undang-undang. Wamin min haitsu lan saking sisi saat temene syariat iku tasma'u. Iku iso dadi pemersatu apa syariat. mana iki kuwi iso ngumpulno apa syariat, Mana dadi pemersatu apa syariat. Usama dan arane apa syariat darani millatan ing millah. Wa min haitsu innaha lan sangking sisi satemene syariat ini rujak. Dan gawe rujukan, Dan gawe referensi apa ilaiha maring syariat. Sama den arane apa syariat darani madhaban ing madhab. Madhaban itu pendapat yang jadi rujukan tempat kembalinya semua orientasi ini wong Islam itu tentang syariat, lan darani harta Dia kalau terang nih, gitu. din itu maknanya itu undang-undang. Berhubung syariat itu adalah undang-undangnya Allah yang kudu dituruti, ini nopo din. Makanya tegane Quran waktu ayat maka naliyak huda akhohu fi dinil malik napa maka naliyak huda akhohu fi dinil malik jadi kabeh nabi itu ya tahu ngakali, tapi ngakali apa? Mulane ulama itu paling bingung, mergo nak majibno wong jujur gak ngakali. Agama mulai dhisik sebagian ini mergo ngakali. Enak kiai ngajari ngakali, ku mate wis wis pinter, wis suwe oleh meraktekno napa? Napa? Ngakali. Ngomongane khusyuk ya modus kadang wong. Kok kowe ora ngaran untuk bonus apa nak ibu-ibu ora napa? Khusuk. Jadi bawa khusuk itu. Kalau terang no cerita, Nabi yo no ngakali ini, tapi wong soleh ngakali aku. Nabi Yusuf niku ra dibuka dulure. Jadi dulure iku jumlah iku sama. Sing dulur kandung mau sitok jenis sinten? Bunyamin. Ya mriki nama to Bunyamin atau <laughs> Bunyamin? Mboten sing umum. Iya. Bunyamin atau Bunyamin? Oke, roh KTP ini, Roh gue. Apa nih surat kelahiran? Apa ya? nih? Orang roh gue ketakuman. Ya? Apa? Benyamin atau Benyamin? Bun, bun tak bin. Ngono gue Benyamin kau yang film loh, horor juga nih. Atau film-film loh. Benyamin ya, Rawa lagi jadi rujukan. Benyamin dulur kan. Jadi sing ora terlibat tentang pembunuhane atau usaha pembunuhan Nabi Sinten. Sing songo niku terlibat. Yo ya ngakali. Jadi mulai dhisik wong yo ngakali. Ngakali ku yo ora elek wong, buktekno cerdas. Sing elek nih, nak ngakali ku ora elek, nak elek ku yo bodoni mek ngakali benten. Benten nopo sami? Bodoni mek ngakali. Engkau ora beda nih berarti ahli. Nabi Yusuf, gue singkat cerita, bareng dulure iku do hasud. Hasud itu dring. Mergo mantel kasih sayangnya Nabi Yakub niku teng Nabi sinten Yusuf. Ada Nabi Yakub itu cara wong biasa ya ono salah. Wong sangat senenge Nabi Yusuf nganti nglahirno sentimen kebencian yang dulu dulu ini. Mulane dulure Nabi Yusuf niku tetap nabi. Rata-rata ulama darani kabeh dulure Nabi Yusuf tetap nabi. Padahal tahun niate apa? Mergo eleke yuk dipicu elean rupane bapak itu banget saya. Tapi keelekan sing dilakoni Nabi Yakub itu ora keelekan banyak kowe elek dosa iku. Ini disebut min babi hasanatil saya atau mukorban. Mulane perhitungane nak dulur-dulure Nabi Yakub wis la yakhlulakum wajhu napa abikum. Kok Yusuf Isra'ono kasih sayang bapak kita fokus ke kita tidak ke Yusuf. Ya apik ini. Sama saya kita beda uang kepengen disayang bapak, eh, bapak eh nabi, itu kita kita apa ya? Disayang nabi, apa? Nanti kira usah melok dosa, dosa itu bakat elek, nah nabi itu Elek wae. Ini sebab hasanatil abdor saya atul. Lain Nabi Adam disalahno pangeran, disalahno Nabi Musa ra Gara-gara jenengan anak putu kita termasuk kita udah ada negerinya barang. udah utang tujuh kafe, utang kongko macam apa Umpama Nabi Adam merasa Allah kue rak gak kering ini. Jurah di bojo elek barang. Nanti kita di bojo elek perkara ini. Urip ning saya saleh judes, jalan rumah, Mau mau kena akhirat kan untuk dari terus. Orang ya, orang jalur uang belajar, orang ah, macam-macam. Lah nanti kena dunia itu salah sopo itu. Salah Nabi Adam. Mulanya Nabi Musa alam yang pertama di peduk, mau ini Nabi Adam dianggap problem. Nabi Adam dianggap problem. Pertama Nabi Musa muka syafa hidup noneng alam ruh. Iku boleh Nabi Adam. Bukan boleh Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Karena sumber masalah. Wong dia wong Israel. Israel seneng labrak. Nabi ini wes seneng labrak. Kemana terima bani Israel? Cuma nabi ini wes seneng labrak. Labrak bapak eh gak murah tonggo bapak. Mana orang Israel nggak labrak itu yono ya sana. Parah nih, kalau si apal tadi dengan sing anak tadi Nabi ini hadis sohail. Antal lagi akhrajkan nasa minal jannati wa asqaitahu Antau di panjenengan Allah di wong sing akhrot tanna saminal jannah sing maring wong metu ke swarga. koi tahun dan bikin mereka celaka. Piye? Masuk akal. Piye piye nganti diutang sebab itu. Tapi ada mergo ning dunya, kowe nganti irung ngemilang. Mergo ning dunya. Carane swarga kan irunge irang ini, ganteng kan swarga. Nanti orang wong gwc, tapi hmm. Nabi Adam, mungkin swarga gak ngising. Gak perlu Nabi ya, Adam jawabnya tenang. Sa, dipuji-puji anta kalimu wa sofi, itu kalimu tahu sinau Taurat. Ya nate. Neng kono wis ditulis gak. Nah aku sok ben ape dosa. Empun dosaku mbek tulisane dhisik dhisik tulisane. Lah iya aku pangeran mau nglakoni rencanane. <laughs> Dadi ning Taurat itu ditulis bapakmu jeneng Adam. Sok ben tak petir salah, akhirnya manggon. Hmm. Iya. Ayo ngaku karek nglakoni rencanane pangeran kok kok. Ah, salah. Akhirnya nih gue tadi nabi cerita Fahad Ja'a Adam Musa. Akhirnya Nabi Adam mengalahkan perdeb. Setelah era ulama ya kaji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, loh eh, ekstrim menang oleh belanya Nabi Adam. Umpomo, aku jadi nabi Adam. orang tidak mau ngicipi wet kulfi, tak no wet kulfi sak suwarga. Mergo dalam skenario itu nak nabi Adam metu ke yang lain no Abdul Khalqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong dalam rencana Tuhan itu Nabi Muhammad lahir nih. Jadi dalam rencana Tuhan Adam itu metu kok. Tapi pangeran mau disalah, ngusir kok rano alasan kan gak patut. Mulane <laughs> ditetir salah. Jadi mau pangeran salah ya mau ngusir kok rano arah lalu nek aku gedhe Mustofa tak kokon blonjo ning mall mesti ra iso. Gua ra iso murid goblok. <laughs> Tapi aku ngerti nek dene ra bakal iso. Paham. <laughs> Yes, mohon. Nanti dia jogeman gedeng wong ngakali. Ngakali ku akeh sing elek iku. Wae cerita Nabi Yusuf niku di penjara, apa cembung nopo ya badil jub terus jadi raja nih Mesir. Barang dadi raja nih Mesir ana dulur dulur itu teko jaluk sumbangan. Kok melarat, mirah begini mirah. Niku ngerti nanti, ini dulur dulur itu, Tapi mangkel deh, orang orang yang dulurku kandung, iki pecundang kafe, wong bulat kafe. <laughs> Tapi Nabi lu, kiri hati Nabi ku iso empat ra koyo Kiri Ciri Nabi ku iso iso ngempet. Lalu kalau mangkal bersama Nora, ya rakyat toro. Kiri hati ulama itu iso nopo ngempet. Jadi malah ulama itu rajin jelas. Gedeng ra gedeng itu iso iso ngempet. Akhirnya orang jelas nih, mereka iso ngempet. Ngakali ya, iki piye suwe ngomong mon balik. Walhasil pas lo miro, Terus saat ini dia kulaan beras, <coughs> mesti bayar tapi bukan standar. Kunane kuno wong soleh itu mangkal tradisi gratis. Ane kulo suwon, cukuman dia jalur uang gratis itu dua nok apa? Dia dia gratis total itu rasul nadul ambiya. Mulane, apa? Dulur-dulur Nabi Yusuf senang jantung jalur sumbangan nempur. Ya cara dia kuno mana nih nopo? Nempur. ini dia bayar. Wajibna bibido atim musjadi fa'au filanal kaila wa tasaddaq alaih Mari kalau suwon kangkang sing melarat jogeman udah berarti. Nah biasa tiga iwong mbok pira kadare iku yo ngekeki. Syukur-syukur sing mbok kene iku pantes. Nah ora pantes ya dongan. Ora ono gratisan. Jadi kula niki misale pulaan sakin tal iku mbayare misale pulaan sakin tal bayare 500.000. Dene iku urun 200.000. Tapi kalau suwun senajan untuk bayar keluar atau seket tetap untuk sakit. Tapi orang gratis, makanya disebut wajibna bibito atim musjid. Kita ini membawa uang yang nggak cukup, tapi tetap kalau suwun pakau filanal kela kali. Nah Saya tetap ingin mendapat satu pintar. Anggap baik kelebihannya atau kekurangannya jenengan sudah sudah. Terus beliau-beliau kita nak wong soleh ibnu ayat jizil mutasabbih. Kok aji walas pengiran. Wani kira oleh gedeng dulure Nabi Yusuf. Rata-rata ulama darani dulure Nabi Yusuf yo do nabi. Tapi ono hasud, mau hasud itu bawaan manusia. Ben urip itu pantas, seru. Ono hasud itu ora nopo? Jajal ke ngasuti aku. Kemangsane Gus Batok tok wis sing alim. Aku dalem Gus Batok apik. Ah, gara-gara kira hasud itu terus tenang ini. <laughs> Orang ono kompetisi, paham ya? Elek eh, ra hasud itu. Diulang yen ya ono kok ora tersinggung. Ini aku lah, ya, aku kudu ngalim. Nanti aku suka sengaja aku apa. Jadi seru, no? <laughs> Ini sih gara-gara rahasut itu. Apa? Ya biasa, weh. Jadi murid jurah ya tersinggung, di sota jurah tersinggung. mesti aku tersinggung. Saya kau koi Kapan-kapan aku di koi Itu seru, udah aku ngomong. Kowe dinyak bojo melek terus kowe jadi apa-apa boleh golek wayan layu. ayu senenge aku tak <laughs> saingi. Terus di ini uang tenang ae, akhire kira ya no kemajuan ini. Ah, ini hasil tuh aja ilangi teman-teman. Dikelola, napa? Dikelola, dikelola sing apik. Napa? Dikelola. Zakaria Al Ansori nganti ngalim ngono, di Syekhul Islam. Dia ini kurang pati ngalim tapi mencoba. ceritanya yang ngoten, parah. Warang mencoba nih ana wong diskusi fikih. Dinyek nek masjid. Iku mencoba sing cobaan ini. Gayane gaya Syekhul Islam. <laughs> Terus dia mau wangkel belajar nganti alim alama dari Syekhul Islam tenar. Sampai dia ngendikan mengenai aku buka-buka mau berkait sing tau kenya. Terus gue aku amal mangkel dari tenok. Buat dinyawa tenang. <laughs> Paham? Abu Hanifah, itu nganti kiamul Di bisa rapati kiamul lalu. gara-gara kiamul lalu, dia melakukan lagi. Ini jenenge ulama aku, soalnya uang mendingin ya. Hadzal ladzi yaqumul laila kullu. Wong iku lho. Nak qiyamul lail tenanan suwun. Mewangi Abu Hanifah ya Allah. Ya sifuni bimala kulukia. Dia ini nyifati sesuatu sebuatannya tentang kulo. Fawa wala aku mana lela. Sing nyifati kulo berbuatan getun buatan isin gusti kulo demi jenengan badai kiamul lail penuh. Kode isin kadang terkenal. Jadi <laughs> waktu itu kasut itu manage, dimanage secara baik. Orang kaya kue. Orang di kasut. Tapi kau goblok mau era oleh. Udono iki cek ana kesempatan. Ya kan aku mati ku cek rontok suwi. Iki cek ana <laughs> kesempatan. Saya kau ngaji Gus suatu saat. Itu <laughs> ngaji aku. Gak masalah, nama kompet kompetisi. Latihan ya mulai latihan saya. Mau bareng kok ning akhirat. Ya jadi yo lah ngono ku. Alhasil lah dulur-dulure Nabi Yakub itu ingin disayang Nabi Yakub, ke eh, dulur-dulure Nabi Yusuf. tuh Yakub, lu kepengen disayang Nabi Yakub. Yakhlulakum wajah. Ica ana wataku numin ba'dihi kauman soleh. Ini penting kalau cerita. Nomor kau rata-rata mubalek, aku cerita mesti elake dulure Nabi Yusuf. Aku saya kita cerita sisi api. Wah aku sing apal Quran. Ngomong sembrono ae cerita saya. Dulur-dulur Nabi Yusuf cek muni piye aku takunu min kau mang, Wes engko nak bar nakal, bar ngepresekno hasud kita, penting lego sik. Bar iku saleh tenan. Sementara hasud iki kesampaian. Jadi urip kudu ngono. Berarti seru. Seru tapi kok balik meneh. Iku diwataku numi bagi. Mulane bareng sing sita usul, ngono pateni wae. Akhire cek ono Yusuf yo kita kalah. Ngono pateni. Langsung dibantah. Kala kau ilmu minum latah dulu. Yusuf lu kegedean tuh sama teh ini Ojo ojo mata ini. Wa alkuhu fi ghayabatil jubbi cek takut lu bagus saya. Ini cemplung no sumur. Nah tapi apa doain kok mati orang golek sumur sing aktif sing kira-kira kono sing nemu lho. <laughs> Dadi yo mikir tenan ungut. Wa alquhu fi ghayabatil jubbi sing lu ba'dus sayar. Niat mateni ini ora? mau. Ijek dua sisa-sisa soleh sembrono amal do cerita. Rata-rata kiai kiai cerita itu e dulure Nabi kita. Iso. mau ibu orang khatam ngaji. Contoh ngaji khatam yang ini iki lengkap. Jadi iki khatam e, ya ngaji nih wah. Lagu kayak bebo kaya aku yo bebo kayak ketok alim ya wah. Saya bebo sih. Nah, ben. Pan. Mulane ketika mau Mesir, itu dipilah-pilah demi bapak, bapak itu sepuh ngalami jadat kelaparan. Dibela-belari melaku melakukan Palestina biji-biji Mesir golek miroh, miroh niku tanya sakniki nempu. Ya mau gratis, ciri khas yang sholat itu mau gratis. Ya kan nanti di dalam ibu bati beri sangoni tak mau. Aku belum tak sangoni, tak sangoni iki kapan-kapan. Aku kayak itu punya uang, masa dia kenal bupati itu sing kayak ya Ini dulu semarik sombong. Nangis. Ya. Masuk Gus Budi jadi lama kaya aku nanya uang lagi berita tawar gitu berono gitu Kecil khas orang soleh itu mau gratisan total. Oh. Mana ngomong wajib, kalau ini buatan gratis wajib, nah bibi akim musja, tetap sanggup duit, cuma buatan sesuai. Fa'au filanal kaila, watasoddah. Nah, Yusuf kaget, jadi duit, tak sol Akhirnya dia ngakali, ngakali wonten wonten satu alat ya. Nah, saya saiki ku kangelan. Nah, Rien itu ada tradisi seorang penguasa atau presiden atau menteri atau siapa saja orang terhormat. Itu ciri khasnya cangkirnya itu dari emas atau dari batu apa. Pokoknya yang beda. Nabo, nabo, Beda. Asalnya ini kan sambil Presiden dan presiden ya jelas. Sama nanti kalau negara pameran keraton Jogja itu dulu kan aneh. ini gelasnya raja, ini kendinya raja, itu pasti bentuknya nopo beda, kelasnya gini nopo beda. Dan itu dikenali semua, oleh semua. Buat ini kalau cerita ngakali, ben penting ini karena li ilai kalimatilah. Sama tak didonosikan contoh ngakali. Tapi sing di ilai nopo kalimat. Akhirnya itu Kenapa saat tegene Nabi Yusuf nih saya? Bin nabi akhirnya seperti Sing istilah kasun napa? Mari terjemahannya kangelan. Memang nggak bisa diterjemah. Ya bener sakit apa? Diterjemah. Bon. Tidak disalap ini. Bareng disalap ini ku sampai di rumah dibuka terus ketemu. Bareng ketemu pikirannya mestinya kan seneng. Mereka itu emas. Alhamdulillah katutan dunia gede. Tapi Nabi Yusuf ngerti tenan nak juga soleh-soleh. Kok mesti balik meneh? Mereka kepikiran bahwa barangku sing di luar transaksi. Transaksi mau untuk beras dong. Saya ingin untuk cingkir nopo. Lah mau dia yakin dulu itu tukang bodoni, kan gak balik. Justru dilebokno aku ben ben apa? Balik. Bareng ben balik, tenang. Pertama dibuka, Loh, Pak, kok orang untuk beras toh, malah untuk suwa al malik. Mau gua terjemahnya suwa al malik juga angel pokoknya ini. Kira-kira cingkir apa? Mas. <coughs> Wah, yo balik no tunggu kalau balik. Balik no. Bareng dibalik no, Nabi Yusuf pinter deh. Pokoknya yang tersinggung, itu jenenge nyolong. Monggo ora pamit. Lah soal alasan ora roh iku ora roh, tapi tak jenenge ora pamit itu jenenge. Nah terus pengawali takok, lah salah pundi? Dak kok kantonge nyam, Lah kok kantonge nyam. Engko dekne ora kepengin nahan liyane kepengin nahan. Akhirnya diumumno. Oleh umumno yang ngakali. Siapa yang menemukan? Jadi yang ngakali itu penting. Orang kok sing nyolong. Waliman ja'a bi khimlu ba'irin wa ana bihi Pengumuman-pengumuman siapa yang membawa cingkirnya raja untuk hadiah jika pakanan sak kebeke untuk mana nih ini sak kebeke truk waliman ja'a bihi himlu ba'irin. Nabi Yusuf masang-masang itu tapi pengumuman ra pengumuman nyolong, pengumuman. Akhirnya jangan aku ulah sing betul. Bunyakan betul. Baru wis tahu. Tak kok be penganasat penasihat. Corong yang Mesir, hukum Mesir din, makanya kalau no. Corong hukum Mesir uang gue nyolong uang apa wong napame no? Di penjara ditutuki. Nabi Yusuf pikir, wah tak boten sakit dulu nak ngandhe <laughs> wah. Napa? Ditutuki. Akhirnya Nabi sinten Yusuf ngomongnya tentang kalau kamu kamu ini di daerah kamu daerah Kanani ini, ini Palestina, ini istilahnya apa? Kanani hei kamu-kamu ini kalau menurut orang kan aniin, kalau ada orang pencuri itu piye? Ini disuruh kerja sosial, jadi guru yang ditawa. Wah ya cocok. Ini cari lagi. Ya sih kuai tak terang. Maka naliyak huda akau fi diri maliki illa ayyashawah. Nabi Yusuf tidak mau untuk memberi sanksi ke saudaranya dengan aturan yang ada di Mesir. Tapi dia ingin aturan yang terjadi atau yang diperlakukan di Kanani. Paham ya? Iku no nabi yo no ngakali. Akhirnya Nabi Yusuf seneng, yo tak ngono. Tak ngono Bunyamin ditawan. Nggih, kula ikhlas. Qalu jazahu mau fi rahli bahwa jazah. Lah ukuran sing diarani maling sing piye? Yo sing niku teng mriku. Yo wis iku semua. Nabi Yusuf pinter manyun didakok ning kantongnya napa? Bunyamin. Terus ini, abi awiyatihim qabla wi'a'i akhihi thumma stakhrajaha min wi'a'i akhihi. Kadzalika kaki li Yusuf. Dulure Nabi Yusuf pak songo, kantongnya ra songo. Nabi Yusuf pinter ben ibu-ibu tenanan. Iku ibu-ibu ngecek sing liyane. Gak ono kabeh terakhir ngecek sing ning Misalnya langsung ngecek Benyamin, wah kalah kalah. <laughs> Jadi Nabi itu yono ngakali. Nah, saya wong soleh itu udah akal, mana Islam mundur. <laughs> Gara-gara soleh terus gobloknya kak nafakoi ibu ya ora iso. Nyenang nang tanggone ora iso, ora duwe skrip. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa uga wong soleh lah pinter ngakak, Orang pinter bodoni nih loh, sebetulnya rambut terus terus. Oh. Pinter ngakal itu pinter bodoh nih bu. Fabada abi awiyatihim qabla wi'ai Ah, Sing dicek ku wae dulur-dulur sih. Terakhir semas takrojaha mi wi'ai Ah, Terus terakhir barang wae anak Bunyamin dijupuk. Lho iki ning kene. Dewi pangeran deh. di kaki denal Yusuf. Kidena Yusuf sama kata makita. yaitu Yusuf tak warai kalah kalah. <laughs> Nabi Muhammad ini ngotot. Saya juga tak berdaya. Nabi Muhammad tak dilindungi pangeran. Oke, kita sepakat. Umpama Nabi Muhammad gak ngakali si dinali kon turu yang kamare kon nganggo kemule. itu orang kafir pasti langsung ngejar. Misalnya Nabi Muhammad kok Mustafa kecetel, murah dia akal, gak <laughs> jamin. Wes pokoke anggere melayu sebuah pangeran. Pangeran itu kalah-kalahan kon mikir. Ora oleh jadi kekasih pangeran kok. Saiki Nabi Muhammad iku kemule tiga kok nek Sayyidina Ali iku ngakali bodoni apa ngakali? Ngakali, tapi orang bodoni. Wong dia orang kepengen iki lho Muhammad gak pokoke dikemuli ngono wong bodoni ora nak. Ora bar terus bodoni, ora musuh aja aja, terus. Bujune sing larani, paham ya terus, no bujuni Aduh Muhammad itu yang nakal. Sayyidina Ali kan kon kamar di Dikemuni, mungkin wong kafir nincang Muhammad cek nih gitu Angger itu Muhammad cek nih Ayo lu gua ngakali? Ya jawab. <laughs> Bareng Nabi Muhammad itu sendiri jadi wong kafir, ah itu tapi ono jimate Mus, pas mlebu iku maca wajah alam Lah Mustofa iku apa jimate kok. Aku ora. Lah iku semari kedusan. Warasatul Anbiya kok apal jimate ngono Pijek ramahan di iki perang. Salah elek ayo Wajah alam min baini aidihim eh, satau wa min khalfihim. Wes akhire metu. Barang metu ono sing lilir Muhammad waduh ning ndi Ono sing nginceng meneh. Ijek Muhammad cek kemulan. Diterus oleh turu. Santai Muhammad cek kemula. Sing Joko ya pancet mengincangi. Barang itu sok jibelok jebeli Saya kita tak kok. Iku ngakali tak bodoh. Tidak jawab. Ngakali tapi orang bodoh. Bodoh ini orang ini. Nabi gaya pengumuman. Iku Muhammad. Orang Nabi orang orang bodoh. Mau mana ngai mau kemul di. Itu semua Terus semua ahli tarik sepakat kalau Medina itu arahnya ke barat, Nabi itu jalannya ke timur. Tapi ahli tarikh sepakat kalau Medina itu jalannya ke barat, tapi itu jalannya ke Ya nak ngapain? Terus contoh mana perang Honda. Perang Honda, ketika musuh tidak banding. Gimana ini ngadepi orang kafir musuh kita tidak banding? Bikinlah Honda. Usulnya Salman Al Farisi. Ada hilang. Ada nopo? Hilang. Hilang itu rekayasa kebaikan. Nah, saya ngelakoni wong dolim ya jadi bohong. Mulane Imam Bukhari, mulane kula nu ngakoni tenan Imam Bukhari mengaku. Imam Bukhari itu gadah kitab namanya Bukhari, Jami Sahih. Itu ono bab jenenge Kitabul Khiyal, bab ngakali. Tapi dia ngendikan tapi syaratnya ke soleh, nara soleh aja melok-melok. Tapi syarat utamanya dong, nara soleh, ojo. Ini kalau tak cerita ini kisah nyata. Nabi kamu sing melarat budikan loh. Dulur dulur kok. Dulur marah terus apa? Roh mesti ini Ayo mesti roh dini. Tapi marah terkenal. Jolai mesti marah tapi ayo aku. Tapi bujune wayu mesti. Saya nabi ora nabi bujune. Ayu banget. Rambutnya ya Nah, Nabi Ayub sepakat Yunus apa Ayub? Ayub deh. Ya? Ayub. Yunus itu sing diuntal ya itu. Roh dene. Ini gue tuh ora roh. Temen tok ana 50.000 20.000. mulai cari bangun ya. Wong udah pengajian itu angen-angen yo dolim. Tapi ya apik. Tidak mungkin. Wes ngerti ya ini ku melarat digunjakno sepeda motor. Malah mau disangoni satu cari wes pantas. Bareng ya gede gue mobil sangoni rong juta. Wong gue mobil kok sangoni satu sen. Orang ini mikir, ini wis suka saya ketemu. Oh. Iki saya melarat tak sak juta eh, ben kena go gawe apa ta apa. Tapi dulunya ora iso ngono. Dulunya iki wis kene. Lah kamu lagi mulane juga yo untuk geman kali pengajian pengajian sepedaan motor. Ro mulai wujud. Perkau mesti nyesuai no. Lah momennya Beda motor musuh banget sering guys mati. Kalau nanti digonjak orang masih tabrak tuh. Orang situ nggak pangeran mempertimbang no kulo. Nah yang sih tipe. Mau tahu dia nedok ya tipe. Ini zaman akhir kok iso. Kayak aku yang tadi, wong wis ngerti, nah kula niku ketok. Ora yo isin saya ketemu, Tapi abe rugen ah cukup. <laughs> Kok iso? kebutuhannya kan lewe. ake, Ya tapi ngono sunai e, kan ora iri. Ngono pangeran kersane kok. Nabi ngono, wong kecelok alim, kira Nabi wong elek orang pantes loh. Berarti sing anake ayu lagi wani tau tawa Sing elek ya ora wani. Nek cilik potongan ada dadi kecil anak elek wani nawang. Nabi ya, Ayub kok bojone ayu ayu banget, rambutnya iwan. Enggak, ini kata rambut ini penting, nih katakan. Bareng Nabi Ayub di Vietnam macam-macam, malah saya yang jogo perkampungan, kelar. Kadek ini gudikan, jadi dia dipukul dipukur gak kena. Aku kuku entek kuku ning aku ngaku gitu Jadi tadi mau ikut mbok jare mufalek mufalek ku jare nganti ngaku ngopo? Wah, iku masalah soal tradisi ulama Nabi mandi pukul pukul nganggo nopo? Terus contohnya kok kreweng, memang ini ngarep bisa orang gendeng. Sarapu marah gak nganggo gendeng. Oh, contohnya ngumpulnya umurnya nganggo. Kok om dia mau moro Jawa saya boleh keren, Sembrono dia dia ini. Tapi ben seru sambil dia bang. Aku akhirnya raja cocok. Wah kalau Oma Arab tuh agak anggap kenteng. Padahal keren itu syaratnya kok. Allah karim, tapi ya sudah gue sahur ini. Soalnya aku lah ya seru, ben mau perang. Ya, Sampai kata cerita itu membusuk. Membusuk, melahirkan bau yang nggak sedap dari cerita itu. Tentu lama menentang. Mubalik kan menentang, tapi kalau lama menentang. Melarat. oleh singkat cerita, us tersingkir melarat. Melarat itu garuan itu sering kerja. Pertama kerja normal, jadi pembantu rumah tangga. Gue nyukupi gue. Ya. Suatu saat itu ono sayembara, sopo sing rambutnya api, diberi uang sekian tuh. Mungkin kalau uang sekarang sampai 100 juta mahal sekali. mereka Putri raja itu rambutnya brodol. Pas mau ada acara kerajaan kudu nganggu penampilan sing oke, singkat cerita. Kisah barang. Garwane Nabi ayu berhubung wayu rambutnya waktu gitu. Saking kepingin gue memenuhi kebutuhan suami. Gitu. Wayu rambutnya api. Barang gitu. Pas baliknya Nabi Ayub, dohiri itu ada malaikat ganteng konsultasi be bujurnya Nabi Ayub. Mereka saja nih boleh Nabi Ayub. Wah singkat cerita, Nabi Ayub dia menungso masih harus kira lah ya duit cemburu, ya duit selera macam mana Lo kok kok duit sama nasi kondi, dia mulai cemburu campur mata Tapi bukan udah cemburu rasa udah Singkat cerita cerita cerita, saya mendapat uang sebanyak ini, mergo rambut pulau, mahkota pulau, pulau jual yang mau rambut. Ngamu, paham gini? Jadi uang lanan. menang kalah ngamu, uang kerasi gue sing biaya bucu, lu bucu lagi salah yuk. Iku uang lanan. Padahal itu nabi, mana kue. ngono, dia ngamu. ngamuk. Ya sak ngono ae napa? Saya itu, yo terjadi ngono ora usah halal ora usah Ngamuk itu terus muni ngene iki. Fawwa la ujal lidan nagi mi atajalba. Kowe engko tak tutuki. Mi atajalba 100 jilidan. Pikirane Nabi Ayub pasti iku yo ya tenanan. Dibetheti nganggo lidi utawa nganggo napa rotan kecil. 100 kali. Pikirane Nabi Ayub 100 kali. Wae singkat cerita, Nabi Ayub disembuhkan pangeran, semuanya kembali normal, bujuri rambutnya yang normal meneh, ayu meneh, menjadi sedikit sayu, mus. Kena kan didandani menjadi sedikit ayu. Kena kena kan saya ngomong. Wes sumpah meni wamoni. Lah iku pangeran iku ini ning kitab Bukhari, Kitabul Qiyal kok goleki. Kitabul Qiyal kita ngakali. Pangeran lu ngakali ngeten. Wis ngene yo kowe yo kekasihku, ora oleh kekasihku kok melanggar sumpah. Tapi kekasihku yo ya ora oleh dolim. Wong bojomu niate apik kok malah mbok tuduh. Tapi kowe kekasihku yo ya ora oleh melanggar sumpah. Wis ngene ae. Kowe gawe ligi satu iket. Iket dari situ atau sebelah no pisang. Anggap aja sebelah ting satu. lebih iya. maring akal pangeran. Wakut biadika dihsan fadrib bihi walata. Wakut dia jika dihkan wes ngene kowe gawe lidi jumlah satu taleni kita Fadrik pius iku wae gue mentung wala tahtas kowe ora usah melanggar sumpah akhirnya disuplek duwer pisan dianggap Jadi Nabi Ayub terus takut, itu nyeblak bang lidi piro, ya satu, nyeblak bisa. Padahal dia maksudnya ya ora ngono, maksudnya di sebelah ping. Namanya toriko itu ya ono ngakali ini. Pulau nu ini ya orang pati percaya, tapi yang ngono para pangeran kalah loh. Kulo nu de kanca mursid. gue nah, kok kuat wiridan sewu. selawat ping 100000 suwun. Jebule macane serah tasbih 33 ping 3 kan satu. Salam surat. Baru saja wis metu meneh. Aku terus aku mikir. Wis gak empun. Boleh matane kok. Anggap ae Aku yakin pas di satu sulah di papat gue biro. Wong biasa sak hubungan Ayo coba biasa melok. Modele ku si sitok aku Hasrat. Ayo jawab. Lha iku yono sana, paham ya? Kulo riyen janggal bareng kabang alim wah jebule yono sana. Kayak serat saya kira kita berbeda, ini sing agak serius, ini yang agak serius. Ini yang agak serius sekali karena ini menyangkut berbeda. Mungkin di misbah kita semua tersiksa kalau masalah. Saya kira kita berbeda. Kaji Nabi ngongkon kue, mutus kue. Hen, kue mau coba tasbih ping telung pulau telung. Kan tetap kue mau coba subhanallah, subhanallah sampai jumlahnya 33. Apa cukup kamu mengatakan subhanallah salasan wa salasin? Enggak cukup enggak? Bilang enggak? Nah, ngono kuwi ora goblok e, kowe muni ngono. Saiki ana wong muni tolak tuki salasan, itu tolak telu itu Padahal dia hanya melafatkan tolak tuki sekali. Cuma dia bilang salasan. Ayo jawab. Orang bilang tolak tuki salasan, tolak tiga apa satu? Tiga, padahal dia hanya mengatakan satu, tolak tugi. Ditambahi. Berarti iso ae kok subhanallah salasan. Alhamdulillah salasan. Loh, lihat ada nih mana man gitu di wong alim loro Lalu Lah lucu nih yang pekeh ngeten nggih ini lucu nih. Nah, ana wong muni tolak tuki, tolak tuki, tolak tuki. Malah wakoat wahidatan. Kemungkinannya bisa satu. Karena dalam tradisi dunia, bukan sekedar orang Arab, tradisi dunia. Muni tolak tuki pertama itu taksis, insya. Tolak tuki kedua bisa saja litaktif. Mempotongannya rapati di rumah, no, baleni nih tolak tuki. <laughs> Mempotongannya rapati di rumah, no, ini. Maka kalau tolak tuki alasan, kebanyakan ulama darah ini jatuh tiga. Tapi nak muni tolak tuki, tolak tuki, tolak tuki ada kemungkinan satu karena kedua ketiga adalah tahu tahu ke. Loh iya dong misalnya aku ngomonginnya begini, kayak ini lo tak kayak duit sepuluh ribu. Rokin rapatin rumah no, ini lo dong tak kayak sepuluh ribu. Terus rokin mending, alhamdulillah orang mulai. <laughs> Bro, aku tahu ke blok blok kok malah dihitung. Oh, kok goblok ra barbar. Ya misalnya, misalnya. ya. Angel gak ngaji angel. Lah wong toreko iku ya ono pinter ya. Sepuluh ewu kok cocok. Lho kula niku mboten jare, kamu niku kanca kula. Kalau wani murus itu, ya mursyid yang kanca kula nek sing mboten ya buatan wani kula sing kanca. Sakniki kan ya do kiai ya, ya angkatanku kabeh lah mursyid-mursyid ya kancaku. Nah, gue bakal roti kancamu ya ora mursyid. Kiai <laughs> yo ya kancane yo. Oh, udah biasa sowan kula nggak ora. Enggak pakai fakir buat pulau. Jadi kan kita yang nanya kula. Gus ini umpun pun tawadhu. Nak pakai tangkut jenengan jiran kok tak sekali-kali tak terkorek kok pulau. <laughs> Ya sak gue yakin mbus gue tak kok. Liyane gue susun aku dari kontak takok. Kowe nganti wani mimpin ngono gue, gue kowe yakin gue apa? Liyane gue susu aku dari kontak takok. Nah, di pekeh kan buatan halal haram mana? Ini hukumnya pangeran, nono Quran nono hati itu. Kan gak perlu jamin kok, pokoknya hukumnya nono. Kalau baleni mati. Jadi masalah-masalah fikih ini memang susah. Nak delok iso dikhela. Lidi 100 dipukulkan sekali dan memukul dengan 100 lidi. Berarti iso dikhela. Malah dari Imam Bukhari syaratnya ke soleh, kong soleh kekasih pangeran keliru lalu dibener wong oh, kekasih. Lah kowe ora. Mulai dari Nabi Nabi Imam Bukhari syaratnya soleh sih. Nanti kejeguman nggak kali. Nah orang yakin soleh, oh, ojo kuman No? Abu Hurairah malah sering ngakali. Masyur. Wong ning pasar amen mergawe pidato. Inna mirasa Rasulillah yuksamu fil masjid. Ala fahalumu ila mirasi Rasulillah. Nabi nah, juga tak pundut ninggal warisan nake. Ora ana sing roh, aku sing roh saiki dibagi ning masjid. Lah kowe nerusane pasar apa melok golek bagian? Ubar pasar murah masjid kabeh. Terus diitung Nabi wong ngomong mesti warisane. Pakai. So, Abu Hurairah mantan cada alam mesti roh. Kan yang mujid kabeh warisanin Nabi ku wiridan itu, wah bubar. Muga ora akali nganggo istilah warisan. Warisan itu duwe, ya rasa kok? Innami rota rasulia ya yuk samu bil masjid fahalumu ila ayo dorono mumpung cek ono. Loro kabeh. Iya gitu. Iku ngakali itu. Ada muni ijazah terbuka sama Andi. Tapi sekali di duit, tapi Abu barang barani bodoh ini orang dia ramai duit kok. sani Nabi lagi dibagi. Jupri warisannya Nabi kuh aja. Ayo nanti melok. Lah ada warisan juga. Mana pulau suwon zaman akhir ini problem kita zaman akhir angger soleh itu kok buru itu innalillah wa inna ilaihi akhirnya ada wong soleh jadi buru kino guru non muslim ora oleh piye piye di antara aturan Islam itu al Islam ya lu walailah nah iso itu ya wong Islam sing kuat ojo wong Islam sing jadi buru Mana kulo niku sering mati kai sapol itu jujur tenang Iya, iya, itu ciri khas sing dikersakno pengiran. Uang sing anti zina itu berdati sing zina sing anti narkoba berdaki sing dagangan ojo sampai wali an, narkoba kuat prostitusi kuat sehingga sing loroi malah sing dibet dan paham ya sing dikersana Allah iku ana syaukatu soleh ala dolim. nah iso wong soleh sing nguasai wong lan kula pulau seneng kula nu yang mate KIBNN kita itu serai iso ngelawan narkoba dengan kita sendiri kia itu tidak bisa butuh BNN piro-piro Indonesia itu ada badan apa, narkotika nasional sing ngejar-ngejar badan narkoba berarti ono saukatus soleh alam dolim cinting wong soleh nguasai wong nopo ojo walia ya. ini sing dikersana Allah subhanahu wa Yo kudu ngakali caranya dia Wong soleh-soleh itu koalisi bentuk satu undang-undang yang dinegarakan. Sehingga ini kesannya hukum negara bukan hukum Islam. Mereka nak berani hukum Islam, darani hukum yang disebut gue malah raiso melaku. Atau darani hukum negara. Dulu kalau ini gak muridnya Mun, muridnya bapak kulo, sering dikandang. Ulama di situ, sangin kepinginnya wong razino, nanti gawe kemenang. Sing paling ditangani ulama yuk kau. Mereka uang zino, itu raiso disurat, no. sing so disurat, no. sing no. Yes. Terus saiki wong zina ku yo lara kabeh mergo ana ate. Anak selingkuhan ku kebingungan ngatekno. Wong kudu ana bapake, ana mbok. Atok dititipno negara, mergo iso ana syaukatu saleh ala zalim, mergo nganggo intimidasi negara. Nak mbok aran hukum Islam, mereka mereka priori. Paham ya? Saiki wong saleh, lha iku jenenge saleh tenan iso istihad. Mulai Mustafa sering takon istighfar, soleh ini kira cukup, soleh itu dua orang kali ini. Tapi saya ini sobat suwi, sobat suwi, saya soleh tenang. Pulau suwon sangat saya ngaji tengkulo. Uang itu kudu ono ngakali ini, tapi krono soleh. Lu jelek sih sini balik mana? Bahkan bahkan itu paling ebah mun. Ini gak ada tanah tempat pantura. Itu ketika saya mondok sarang itu Pak Gadung itu nilainya sudah 3 miliar, mau dibeli Cina 3 miliar. Pas itu di perbatasan sarang itu masih ada tempat-tempat macam-macam, tempatnya uang bulit-bulit. Dan di situ kalau dipakai niklab atau kawasan karaoke itu laris sekali karena perbatasan sebelum itu sudah identik dengan tempat maksiat. Kalau jeling dari bahkan mengumpul sih dijauhi kalau pas ya, dekat sama beliau. Eh cum, mulai di tuku Cino terus tinggung wong nakal-nakal, orang dosa selawase. Ya. Urip. Singkat cerita terus itu dari Bahmun, palenya bangun pale kan adiknya ibunya bangun. Pas itu di Belitung, Pulau Sarang itu banyak kaji-kaji yang jual tambak ke Cina, mahal. Padahal tambak jelas tambak, bukan mau dipakai prostitusi tambak. Tambak itu kaji. Nah itu uniknya gini, ketika Mamet bangun mau syukuran kaji itu bangun bilang, aku rasa bakal teko. Wong goblok kamu, e soleh goblok ya, saya masih ingat kata-kataan soleh goblok. Tujuan betul nih, kita sana pulau sakit kaji. Saya itu kusok Cina. Ada orang kaji karena mereka Misalnya terus nih kono Cina terus gawe gon siap macam-macam. Kue kaji Aku raba kau Malis ya. Uang soleh gak Tuhan, Sehingga terus itu fatwa itu jadi memasyarakat, Ada sampai ada tanah yang kira-kira itu kok jadi tempat kedoliman karena taruh saja gini, misalnya kamu benci sama daerah-daerah dan maksiat. Kalau kamu beli tanahnya selesai kan. Karena buku masjid, buku ngaji tafsir jadal. Tapi nak dibeli mereka itu kan mlebu asasi milik mereka ya terserah mereka. Semenjak itu rano wani asal tanah, mbok kaji, nak sing nuku iku non muslim. Meskipun kita ada mengatakan haram semenjak itu. Ya tentu kita tidak mengatakan haram dah. Kalau lah jadi keyakinan halal. Keyakinan kalau gitu. Tapi ini kan cerita, cerita perhitungan. Nopo cerita no. Kalau hasil kita cerita yang Pantura itu yang daerah perbatasan itu sama keluarganya Mbak Bangun dipakai warung, dipakai pesantren. Akhirnya mayoritas. Golong nakal itu hilang. Yang di Kulon Sarang ya sama dibeli bangun, dibeli keluarga besar itu jadi kawasan pondok. Semua nakal itu hilang. Enggak ini cerita, cerita silah, Cerita apa? Silah. Jadi misalnya ada daerah Natal, terus kamu beli tanah di situ kuat, kan kamu bisa mensuasanakan kemakrufan di situ. Kalau kebeli semua, ya sudah otomatis terserah kamu suasana di situ. Problem kita kan nahi mungkar ramelo duwe ya keselen. Kan milik-milik gue pemenang karaoke sing bayar pajak malah kangelan menang. Makanya pulau suwon ya, hidup itu harus ada sila. Makanya kata Imam Bukhari, kita buktial. Terus beliau kan sementing dia soleh. Terus dia mencontohkan sekian nabi yang melakukan sila. Kalau Nabi Ibrahim. Gak ben soleh soleh itu tobat cuma dia awas ya soleh toh goblok ora karuan. Nabi Ibrahim yo ngakali. Nabi Ibrahim di bujuk wayu ada karuan jadi ini Sarah. Serang ora ngarah melayu Sarah tak jamin terang arah. Nanti ini suaraku lah ya orang, kau Ibrahim Ibrahim itu ya, tuh ayu gak trimo pangeran ya, kok ya, bojone nabi padha kok. Orang iso misalnya roke jari tentang suaraku ayu ya ayu nih bojomu mungkin tetap gak iso. Nah nanti ujian Mustafa aja iso nih suaraku. Kembar paling. <laughs> Nabi Ibrahim di dibujuk Sarah. di sini kau mania mania perempuan. Sampai ngengkon pegawai nih Kamu jaga di perbatasan kalau ada perempuan cantik tangkap. Saking maniak. Lah rukine mung raja ya ngono, dupung ora. Ya. Suatu saat Nabi Ibrahim mlaku-mlaku mbek Sarah. Ditangkep. Wah iki. Padha nek nih. Ya ayu hal malik. Kita ini mendapat perempuan lam taromis lah. Sauri-uri penjeran nang arah rawong saayune iki. Mosok yo yo. Buang itu loh. Wah ini Pola juri ora ono sing demenane dhisik-dhisik ora ono sing wayu kok Tapi Ibrahim mikir, wah mate no Tapi Ibrahim pinter. Ditakoi. Man iya, iku dekne iku sapa? Mbek kowe hubungane apa? Nak muni bojone dipateni, mergo probleme wong seneng wong ayu iku bojone. Nggih ta ora? Dekne pinter. Nak muni dulur, ipe mesti dihormati. Wong impene di dulur ayu mesti dihormati. Tidak di bojo ayu. Dipateni. Ibrahim pinter ta kek. Man dia, dekne iku sapa? Ukti ya. Dulurku. Wah, dihormati mati ipe. Ipe. Dia ayu kan kudu dihormati, tapi nanti dibojo ayu wong rajane kepengin. Paten, itu nunjuk nek wong soleh yo ngakali. Mana kita didik carane ngakali. tapi ora carane bojone loh Wes, bengi-bengi tuamu wis arah. Ngamu nih lucu Aku gelembok rapi kuwe. Perkara kowe iku nabi wong saleh kecewa aku kowe. Nabi kok bodoh. <laughs> Wong wedok ku wis ngono dislamet to cek nglabrak. Wis dislamet to cek. Terus dari Nabi Ibrahim tenang. Islam itu ibu tuh ngerti anti ukti filah. Kue ayo roh neng dulu ku sing Islam pemirsa. Jadi anti ukti filah kue gue dulurku filah. podo-podo saat komo Islam. Oh ya wes nang berarti kira bodoh. Ora orang orang bodoh. Artinya wong soleh itu diperhitungkan gak? Duh, mau Nabi Ibrahim gak diperhitungkan, ibu cucu mati deh nih. Rasul itu di nabi, ora berjuang. Mulane kecewane Mbah Sim Mati nate duka. Kiai saya Indonesia nate didukani Mbah Sim. Tane londo iku ning Indonesia kok ngatus 50 tahun orang-orang fatwa jihad itu berdoa. Perkara ini yes, penting London ben londo selama amal kuna walat. Dicuwolo kabeh sik duwa mau bebas. Surat itu masuk dadi resolusi jihad. Jihad berdoa ayo nah, ngomong mulai kabeh kandani nak jihad berdoa. Oh tuh kok mbok barno. Masuk tak ngamuk Yesa. isa Aku mau ke pantas ayo ngamuk berdoa. Tapi orang orang sarana deh, ini gitu. Tahu ini ini. Berarti aku mau pantas Mustafa, rano perkembangan. Mustafa Rukin mau tenang enak. Daya tapi apa ngono istiqomah ya, Wes, akhirnya Sarah itu masyur. Bareng bagi Keloni. Sarah dulu ya Allah, saya ini istrinya kekasih jenengan. Buatan pantas kejamah tangannya tiang nopo. Dor. Iya bagi jamah. Tangane tok. Buatan nganti hubungan inti. Tangane tok mawon pun jimbe, salah jimbe. Sampai tiga kali jimbe. Akhirnya raja itu wamu pengawal. Kue kurang ngirimi aku menuso itu, tapi ngirimi setan. Uang orang kena dijamah dicolong. Jelas kayak Nabi Ibrahim muni ukti. Ini pun selamat, muka muni bojo. itu wong saleh itu ngakali to. Jawab. Ngakali. Ya, makanya Indonesia itu barokah. Sakwise Kesultanan Demak, umpomo wali songo orang gawe kasultanan Demak, tetap jadi subordinat songo sistem Majapahit. Akhirnya kita ini agomo sing dilindungi Majapahit nak ijek ini dilindungi. Nah orang ya dianggap agomo subversif mereka menentang agama milik penguasa. Jadi kayak kasusnya saya Sewu Thailand, dulu itu terlambat ulama-ulamanya terlibat politik sehingga dia jadi sub di Myanmar di Thailand. Indonesia gak pinter, wali songo istiadat dia di negara. Meskipun resikonya dari negara ya diperangi coba. Ya. Gak masalah perang sih. Wong akhirnya menang. Tapi akhirnya terbiasa. Ulama Indonesia terbiasa ngelola negara. Ya orang iso tidak sidik gak masalah. Sempeteng di negara. Bukti rapati iso mau ono faksi Sunan Kudus sing jadi Aryo Penangsang, ono faksi Kalijogo sing bilang tangga-tangga muwi di Widoyo. Kulo bola-balik buyut-buyut ku ini uang Yogyo. Mergo itu niku Sunan Kudus, musuhe kali cukup besar di butik. Jadi anak buah Joko Tingkir Suto Joko ne Sunan Kudus di pantai ini tapi Joko. Udah tumbak ki pleret bisa. Ya tapi itu sejarah sih tega ngaji apa ya, biasa, ya, mas. Wong itu wong ini ya, apa? Gue sing sama pengiran. Yo ya ora iso. Ngelola negara yo ya ora iso. Sehingga gak ada tradisi ngelola konflik. Era wali song pisan terus lengser dan pinggir dan jipang. Terus nanti dari Jogja Solo. Demak mau tadi. Wis ora iso lah. Tapi baru kayak ngelola negara ini mereka biasa cakap mimpin negara. Sari budaya tuh orang Cirebon mau gabung mau Maulana Ishak ya dua kerajaan Indonesia, apa dia kerajaan. Sehingga tradisinya ulama itu ngelola negara terus gawe konon. Yes ngoten terus nganti saiki. Saya pernah diceritani di daerah itu ada yang teman saya banyak, bukan kita satu dua banyak yang teman saya. Andaikan nggak ada partai Islam Gus di Indonesia, itu setiap kesulitan ekonomi pasti rumusnya itu Bali di Hollywoodkan, Batam di Makaukan. Coba sebenarnya Amerika Cina itu tidak pinter, tapi uangnya banyak coba. Pornografi dijual, uang tukaran di Las Vegas itu apa sih nggak dijual judi dijual, uang tarung dijual. Coba. Makau, Makau itu kota judi terbaik di dunia. Berapa transaksi per malam? Triliunan. Gadul tasbih, nanti mati udah mati. Tidak artinya gini, andai kan tidak ada partai-partai Islam, pasti setiap negara kesulitan ekonomi, rumusnya itu Batam kan, Bali di Las Vegas, kan. Berhubung cek malu-malu dengan partai Islam, itu nggak jadi pilihan. Ya memang ada perilaku-perilaku itu, tapi kan nggak pilihan negara. Paham ya? Jadi makanya ini ini jenis soleh yang tercerahkan. Kira usah ngelak, tapi juga Islam sing korupsi ada. Lagi ya korupsi berdoa. Beda nih korupsimu kan rakyat orang orang no KPK nih. Lu nih, coro coro bangun coro bapak korupsi ini dia ingin ya loh. Nah, disalami template gelem tapi ngaji loro sikit prai. Coba kan tidak fair. Misalnya aku rodok loro, mungkin salam tempel satu saya utak tompo ora kok. Ngapunten kula nembe sakit buat nampi. Tapi nak pas loro ngaji prai. Tapi fasilitas ditompo mestinya nak fair nggak? nak loro ngaji pray, Untuk salam tempel prai riyen nembe. Mungkinan nyalami tempel kula mergi kula mucal lan iki sakit saged mucal. buat buat nangsal. nompo panik gitu. Lalu pulau loro lah yang ngaji. Lu kalau kira loro seminggu gitu. lu pulak balik loro ngaji. Perkara ini kita pas loro lah ya untuk Fadli, pangeran untuk rahmati. Malah kalau kalau sholat itu bener wong pakai. Sholat itu wajib. Raiso iso lugu, raiso lugu miring, wajib. Kenapa? Kita pas loro lah itu pintu fadole Allah. Lu ngono pas ngelakoni perintahnya kok nak sehat ya tak lakoni nak loro. Ra usah, pecundang tuh. Pecundang. Lah banyak enggak kiai yang masih begitu? loro sidik ngaji brai, loro sidik ngaji brai. Pas loro malah ngongkar ngongkar santri wujud coba aku di loro. Enggak wong wong suge nih, gue wapel ini pangan aja padahal rata ngaji. Enggak ini fair. Mereka nah iso, ke loro lah itu yo. Ngaji. Nggak lihat raiso neng musola yo, ya, turun neng kamar be mulang macem lah gue jadi sepuh. Lo kalau menangi, ada orang alim alam, ini pun pas boten ngaji, junggeng-junggeng, saking larane. Wong kula niku akeh keluarga jadi ngerti. Nak wae ngaji mus itu dipapah murite. Ning gone nggih, lu gak turun mau maca ikna. Kalau ngomong itu sekali gak loro ning kamar, tunggu kok tunggu, saking lah. Ini sekali ngaji nih ngaji. Ya alasan aku izin atau pengiran. Sok wong alim kok gak ngaji. Saiki ilmu ini, itu kan korupsi. Kalau kita tidak seperti itu jadinya Lo kalau bukan sombong, kemarin saya Jumat itu ngaji di Kudus. Saya itu memaksakan naik patas karena ingin ngaji di rumah jam 7. Alhamdulillah bisa ngaji jam 7 sampai jam 9. Badan itu istirahat jam 3 dini hari belum bikin anak-anak kalau deres. Ya terus saat ini ngaji. Kemarin tuh lagi sakit, jadi bukan sombong buat ini itu tadi. Misalnya kok ini lah, aku rugen ini tahu santriku. Misalnya aku orang ngaji limang tahun, tak apa-apa tetap belum. Dia dia tradisinya santri, gak tahu ngaji, ngikut. Padahal saya aku serah tahu, mulai Kan gak fair ngomong terus terus tidak memberi. Nanti cita-cita aku loh, lo ngaji ngaji mana? Nah soal gue sebenarnya saling nggak ya usah ngaji, semua alim sih ngaji sembrono. Takoi orang ngaji, menalim gue sih, ya masalah, lu ya tersinggung. Maksudnya, alhamdulillah. Yo ya rasa udan itu tenang, orang. orang. oleh kang udan itu soal sembrono. Nah misalnya pamer ya apa? Tahatus bine, bine. Sama. Ini kalau suwon sangat ya. Kecelakaan di Myanmar di Thailand jangan ngalami kita. Gara-gara mereka beragama tapi tidak biasa kelola kekuasaan. Akhirnya dikuasai. Nopo di. Tapi wali songo pinter. Mereka punya tradisi ngelola kekuasaan. Ini rapati sholat. Ya udah pati cakap tuh. Nyatane era anak wis konflik, era putu wis kondemak wis pindah ning tinggi. Empat. Ayo aneh, pantura wong alim alim dipinggir wong kok Akhirnya Islam itu model, masya Allah. Ojo meninggalillah rapi, Islamnya masya Allah. Aku nah, kalau niku cara silsilah, niku cara silsilah iki cara Bukhari Sunan Gue Yo ya ora tok gelo, tapi gelo ora. Gelo itu Mulan tak buktekno, setan mari aku gelo tak buktekno malah aku mulan sampean gak kondang bareng. Ben setan malah mantep wah semane gak nurut. Ini semua. saya saiki duriyae sak jangkung, yo ya do ngaji aku padahal sak jangkung jangkung wis sunat kudu. Yo ya cerita ya akeh sing roh darah, wong ora tukang joko kunci ngaji anake ngaji kula. Gus ngapunten Gus, kula nggih roh nak kula niku cek warga mriki jenengan warga. Tapi niki pun bagus siran niku. Padahal ning ketoprak iku sing nan kudus men kalah wae mek jenenge sen. Saya kan anak putu jam Lu ngaji tenan. Aku dah eh saya jamu eh ngaji. Coba coba. Aku memang kalau ketemu pra ibu, sekali sunan kudus surat tahu menang, jadi nak kemana? Saya semua Nah, Mungkin itu nak wong soleh soleh jadi gede guyon. Kalau nu sering jarah guyonane. kalau nu menangi. Menangi Gus derek gede nak guyon bebam buat dek kapan nu menangi dereng tapi beliau derek besar. Kita masuk Termasuk guyonane beliau paling terkenal. Tapi tetap Islam kejawen, Islam syariat itu menang kejawen. Orang mau cerita, <laughs> mereka dari bisik babai syariat itu kalah abek sing. Itu gue juga Yesus. Ini sejarah ya, melani jenengan ini ngerti. Tapi apapun itu kita syukur. Meskipun sebuah kekuasaan melahirkan trauma kayak konfliknya apa era budune sinten eh, Raden Fatah tetap barokah nanti saya. Ini barokah beliau-beliau bikin kerajaan punya kebiasaan mengelola, mengatur, bukan di Coba kalau kita nasibnya kayak Rohingya, kayak apa itu yang sudah yang Patani terus sudah lulus Rohingya ini Tani ono meneh. Mudano ngature ngono. Contohnya sepindano, pindano kan ngelawan. Dan apapun itu kita alhamdulillah ya, kita punya ulama-ulama dulu yang meskipun orang-orang sholat itu terbiasa ngelola. Bukan di kelola, mengatur bukan di atur Di Aceh dulu ada pemerintahan Aceh Pasai. Sampai Aceh lama sekali merasa ada Indonesia karena nggak termasuk India nopo. Tapi alhamdulillah era Dawud Bereh dia akrab dengan Soekarno. Akhirnya Aceh melo Indonesia. Tapi Raiso diatur London. Gitu. Mereka biasa ngatur. Sampai ketika ada tsunami di Sumbang internasional kayak gitu orang Aceh tetap Islami karena mereka terbiasa ngatur dirinya sendiri di Sumatera. Barokah itu sampai sekarang nggak ada ulama Indonesia yang dengan zaman apapun tidak ulama, tetap ulama karena biasa ngatur. Wapal ya cara ngadepi PKI, ngadepi pemerintahan sing otoritarian, ngadepi LSM, ngadepi wong fasik wis jos tenan Indonesia. Sampai sekarang banyak ulama Indonesia bisa ngarang kitab. Coba baru kemarin ada era Sirojul Tolibin, saya isan Jambas. Sekarang-sekarang ada putrane Bangun Gus Nadi iso ngarang kitab. Banyak. Tahu kancanan PKI. Coba era PKI itu Gus Maksum Johari pernah cerita saya, Gus nganti kulo kok jaduk gara-gara pulau, nu roh piyambak bapak pulau tidak-tidak karep kula itu hari ini tidak-tidak karep Gus masuk Quran tidak-tidak PKI PKI Kediri. Terus masuk bercita-cita jadi ustaz. Lalu kula ora ngaji terus berkor terus cita-cita kula jadi. Wis dong di pakar sama teman. ini mergo roh Dewi abahe pasti disiksa. Tapi apapun itu kiai Indonesia itu punya tradisi mengelola. Walhasil kiai-kiai ini akhirnya akrab dengan angkatan darat macam-macam. Koalisi dengan angkatan darat menumpas nopo. Iya. Coba kalau nggak punya seni di backup angkatan darat mungkin ya kesulitan juga menghabisi nopo. Ya saya pun soleh-soleh ora iso mikir. Oh, jabat wala, juga tuh waktu semua nolak, tapi ngomong nolak, lah tapi tetep nunggu cuma grosoto. Saya sampai sekarang ya ada ya, tapi hormat. Oh, di kantor DPR kata pejabat kan? Menteri atas Bagian yang nanti mau teng babak pulau ya akrab. Tapi saya tidak terkontaminasi. Ya biasa saja menurut saya itu ya, ya biasa saja itu fardu. Ada orang soleh jabat itu fardu. Soal ini salah tapi ya apa orang salah. Cuman kok menyalah nopo nggak? Kue apa kak? Salah, tante salam tempel atau mulang. Mau nanam nomitas mitos kue sih goni suwargo lah. Kue pemerku suwargo. jelas ya ada kue entok, wong lior Ini iya, makanya kita ini fair saja. Makanya kulon senang di kitab Bukhari. Kitab Bukhari itu nerangno kita berhilang. Beliau cerita, nggak ada ceritanya orang soleh yang nggak punya apa hilang. Tapi cuma ini bodoh nih loh, apa terjemahanku? Tapi ngakali nak cari bodoh Jawa yuk. Elek. Apa? Apa kan? Ya pokoknya ngono, tapi pokoknya orang bodoh nih. Jadi semua nabi, makanya kalau mau tentang tafsir Munir, Kala ba'dul ulama, semua ikhwatu Yusuf itu soru ambia, Mereka tetap nabi. Karena semua hasutnya dia, hasutnya mereka, ini dikelola alam nubuah. Meskipun mereka menusuk yudhi ya hasut, tapi dikelola secara nubuah. Misalnya dikelola nubuah, Kelihatan sekali ketika benci itu, latak tulu Yusuf. Jangan bunuh itu dosa besar kayak saya misalnya Gedeng Ruhin. Kan gak ngarah nyantet mata ini, Menggermeng dong. Mereka ngerti nak mata ini dosa gede. Akhirnya dialih no ngerasani. yang ngerasani tetap dosa. Tapi baru kayaknya dari dosa gede kita berharap dosa cilik di sepuro. Dewi pangeran intas tanibu kaba iromatun hauna anhu nukafir angkum saya Sale kowe sewenang kawe itu. Sementing ojo zina. SMS-an yo dosa. Eh tapi baru kayaknya dari Zino mau SMS-an nak menowo di sepuro. Tapi cuma ini halal. Iso ngono, rumahnya ngono nasib pengiran. Intas taniku kaba irawatun hauna an yuno kafir angkum saya. Nak kue negeri itu so gede, itu sendiri Misalnya gedeng wong, maksimal gedeng kan ekspresinya mem bunuh kue mau membunuh, mau nyerempet, rasa. Misalnya kencing wangkel di bojomu, maksimalnya karena naboi. Nak naboi ora, meleset miso itu lah. <laughs> miso ini muka-muka. Tinggal. Tapi ini orang halal ya tetap. Tapi baru kain negeri sing gede, sing cilik. Oh, itu jadi kaidah di sunnah masyur wan kaguman. tina bendil kaba itu baru. soho iru wajal wudu kafiru dengan menjauhi dosa besar insya Allah yang kecil. para ulama-ulama itu biasa ngerasani. Terus saking mangkele mbek wong e. Ya orang sih guyon mbek kula. Yai jenengan wong lama nang ngrasani. Timbang dadi udun kabeh. <laughs> Mergo jenak. Wong mangkel iku nak gak diomongno iku dadi Karena tadi ekspresi mangkel itu dulu neng era Nyuwun sewu era Rian kan terus perang kok gitu. Sampai saling nopo. Lagi gitu, kita juga wong Jawa. Alhamdulillah iso manage mangkel lewat ngrasani nopo. Gue kula sering digawe bangun. Orang orang ulama tokoh Indonesia, Syria itu paten pinata. Dosa paling gede itu sabut dima muslim. Ngalir darah wong Islam. Apapun alasan itu yak tulu badu Indonesia orang nak nak, nak mangkel itu ngrasani itu. Ngono enak ketemu iki ambung-ambung <laughs> kan. Ijek cipikan apa? Ora apik Ayo, ketua PKB, ketua P3, buatan bendino ngrasani. Kowe tiga partai gini ketemu, masya Allah. Wah, ejo sih. Kowe saudara kowe ini kemunafikan ora ini manajemen konflik. Uang orang itu harus khusnudon, bocah kok itu nonton. Jos mau Indonesia ya, Nah, Pak Jokowi yang musuhan Pak Prabowo, Pak Jokowi presiden, Pak Jokowi, Pak Prabowo yang Jokowi yang jadi tradisi ulama itu udah ditiru penguasa. Umar mereka jadi. Tapi aku nabi kowe asli cocok mau kira cocok. Kowe itu nang trik kok sembrono. Oh, jadi lagi iku ya di. Ngene jenenge napa? Di. Ya, jadi termasuk ini ku napa? Wal afina ani. Ya semua wong dia salah sanduk. Lalu pulau suwon dilewat ngaji ini, monggo gadah hilah ya monggo gak ada nopo. Misalnya kita pengen jadi DPR DIZ, setidaknya kalau yang jadi kita, kita bikin aturan anti prostitusi. Kalau yang jadi mereka, malah kepikiran melegalkan Ya soal korupsi kan yang menit cilik biasa korupsi. biasa wae. Artinya kita rasa sok suci biasa. Mungkin korupsi ini mong, Misalnya kita jadi pengurus masjid ya yang mustahak atau saya kisi sini soal utang duit masjid itu pengurusnya tahu ngeliat. <laughs> Oh jawab. Ayo jawab ya. Ada bayane besok. Nah cara kula ya apik ngono. Misale ya Mustofa Kiai jenggoten kusuk. Ngelola duit masjid satu juta. Bojone lara butuh duit mau 1 juta. Utang tangga ora pantes. Dirapatno ora kumpul-kumpul kuorum. Terus dia memutuskan dirinya sendiri nyeleh 1 juta tanpa pamit. Cara kue lho korupsi nyolong apa apike ngono? Gak jawab. jawab ayo. kue kelas kiai utang tonggo. Ayo. Kiai kelas ya. Tapi kowe kelas kiai ngentet duit masjid tanpa rapat. Mau sak juta loh, kecuali seket juta. Rapat, kuorum, kuorum ngenteni bojone jeng mati Ngomong Ora diperiksa nomor karane ngenteni apa? quorum. Cara kula ya utang wae sing penting disaur. Sahur tenan aja janji maksudnya eh, disaur. Kadang keliru nang wong kan nganggo nyaure nganggo jan. Iku sing haram iki. Lan wong ora usah kecangkem, biasa. Lan dewe Imam sapi, Kowe iku di kanca tenan, nak kowe salah iku ora usah duwe alasan, langsung disepuro. Adek kowe butuh alasan iku ora kancam. Lan masyhur, Sayyid Ali Zainal Abidin ngetes kanca Ana wong kepengin donga derekno piyambake. Kowe gelem dadi kancaku, kowe kula derek jenengan. Kowe siap dirham, koyo dirham, Wah mboten siap, ora usah kancaran aku. <laughs> Sampai seperti itu. Mergo masyur, jadi ulama dulu tuh tes-tesannya sampai seperti itu. Ya, sekarang enggak. Mbak konco akrabnya nak salah muat. Isi naudzubillah dengan zaman akhir. Misalnya aku akrab Mbak Ruben utang gen, utang dua euro juta. jamel nopo mas. Lalu gunane duit kok ditakon. Nah, konco itu mesti dari utang, nanti utang mergo buta ditakoki kangge. Iku nak cara Imam Syafi'i wis ora konco. Wong kok takok. Gowo iku wis ora. Aku cek lagi cek kanca mundhe sama suruhan. Nak cerita kula, kula lho kerja mondok, wong kula kok goblok. Tapi ya nanti. Agar kula telepon, Pak kula butuh arep guna apa? Lu wong ora roh gunane dhewe wong tuane dadi goblok. Wong kok ora gunane. Goblok itu duwe. Iya dereng lo mondok ora goblok. Wong ora gunane duwe ora goblok. Ya yo Pak, Pak mau duwe kok tak ono gunane. Apa ya mesti gunane kathah. Gua bener sing di wae. Tapi nak ning kekancan dari Imam Syafi'i ngono. Man la yuhawwi juga ila mahdi masyhur dewe Imam Syafi'i. Koncomu iku wong sing ora ndadekno kowe selalu butuh alasan untuk memberi penjel. Misalnya aku kiai, kok kesel semrondo wayu. Terus Rohin roh, aku ora perlu gaya alasan itu? Kan aku ustaz lah ya manusia gak perlu. Rohin yang aku maklumi, aku yang ngono sama sami maklum. <laughs> Berarti konco. Berarti apa? Konco. Saya ujung-ujung sama ngomong baru kenapa kan aku bilang duit sak juta. Rasa tak gini apa? Mereka Rohin ngerti, masih ngerti duit tetap Ya sudah gitu aja. Iku konco. Adek takok. Ora kon. Coro Imam sapi Ya senak kue barang itu sangat. Mako merah. Ya, jadi ini kula rano pasari atu min khaitu tau tu sama napa? Dinan. Jadi maknane dinan napa? Aturan. Lane makana liyak khuda aku fi dinil malik. Ora kok agamane rojo tapi nopo aturane? Ate raja.

الحمد لله الميزان من علينا وضل وتوازن العرش الحمد لله الميزان من